Karena kan jadwalnya jam 9, tapi antum baru kumpul sekitar jam setengah 10 sehingga ada sedikit waktu yang terambil sehingga materinya ada yang butuh dikejar. Karena target kita insya Allah taala adalah menamatkan kitab al salasa. Insya Allah. Kita akan lanjutkan dari apa yang telah dibaca oleh beliau yaitu masuk kepada tingkatan yang ketiga dari maratibul Islam. Kan pembahasannya itu adalah tentang tingkatan-tingkatan keislaman. Wah Islam terdiri dari berapa tingkatan? Terdiri dari tiga. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Telah dijelaskan tadi bahwa al-Islam itu ada lima al-arkan, lima rukun. Kalau dahulu SD kita tahu ada lima rukun, nggak tahu dalilnya. Sekarang kita tahu dalilnya, alhamdulillah. Kemudian juga iman yang barusan dibahas, yaitu yang disebutkan ayatnya tadi pada surat Al-Baqarah ayat 177 di mana al-iman itu memiliki enam rukun <clears throat> dan pada ayat tersebut disebutkan rukun-rukun al-iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah katanya. Kebajikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian apakah ke arah timur atau ke arah barat. Melainkan kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Di sini masuk kepada rukun iman. Yang pertama, man amana billah. Ya. Dan ayat ini berkenaan dengan kisah ketika tahwilul kiblat, dibelokkannya kiblat. Di mana orang-orang al-Yahud di Makkah ketika itu senang kalau Nabi saw alaihi wasallam menghadap ke ke Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis itu kiblat mereka. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah saja, maka mereka protes. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kebajikan itu bukan mengarahkan wajah kalian ke timur ataupun barat, melainkan kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah. Ini masuk kepada pembahasan iman. Iman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wal malaikah dan malaikatnya, wal kitab dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin dan nabi-nabinya. Sisa rukun iman yang keenam ini dibahas dalam surat Al-Qamar ayat 49. Wa dalilul qadar katanya dan dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi enam lengkap sudah. Dan segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Ya, dengan takdirnya maksudnya dengan kadar. Karena segala sesuatu ada kadarnya. Manusia ada kadarnya. Semua barang ada kadarnya. Begitu juga maksudnya dengan takdirnya artinya dengan ajalnya. Ya dengan ajalnya. Bahwa segala sesuatu itu punya masanya. Maka ini pengertian sederhana tentang wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan itu dengan kadarnya. Ini lengkap sudah dalil tentang rukun iman. Nah, kalau ditanya apa dalil tentang rukun iman? yaitu surat Al-Baqarah ayat 77 Ya, di situ dimuat lima rukun, kemudian yang sisanya yang terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49. Dan pada pembahasan ihsan nanti disebutkan juga dari dari sunnah. Ya, sekarang kita masuk kepada ihsan. Yaqul Syekh berkata penulis kitab, qala al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Itu tingkatan ketiga dari tingkatan-tingkatan Islam. Nah, ini yang yang paling utama. Ya, kalau Islam itu cakupannya lebih global, ya, kemudian al-iman itu lebih sempit lagi dan lebih sempit lagi al-ihsan. Ada al-ihsan. Qala al-ihsanu ruknun wahidun. Ihsan itu memiliki satu rukun. Memiliki satu satu buah rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Di sini ulama membagi satu rukun ini menjadi dua bagian. Yang pertama, ya, atau yang kedua itu afdal daripada yang pertama. Seperti yang kemarin sudah kita singgung, ya di mana? Tingkatan yang kedua yaitu atau mana yang yang pertama ya, yaitu mahabbah. Beribadah dengan landasan kecintaan. Ini lebih afdal daripada yang kedua. Apa itu anta'budallah ka'annaka tara? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Seolah-olah kamu melihat melihat dia. Ini ibadah orang cinta. Orang yang penuh harap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga ihsan juga. Ya, tapi dia tidak lebih utama daripada yang pertama tadi. Apa itu? Fa takun kalau kamu nggak melihat dia, fa innahu Ketahuilah bahwa dia melihatmu. Itu ibadah orang yang diperhatikan, ibadah orang yang takut. Ya, jadi dia memperbaiki amalannya karena dia takut, karena diperhatikan. Memperbaiki sholatnya karena dia diperhatikan. Ini pada orang yang takut. Dan yang lebih utama dari ini, itu tadi, yaitu ibadah orang yang yang cinta. Yang dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Orang yang bertakwa mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan dilarang. Ya. Allah bersama mereka. Dan kebersamaan di sini ya, bukan kebersamaan yang sifatnya umum, tapi kebersamaan yang sifatnya khusus. Karena ma'iyah kebersamaan Allah Azza wa Jal itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kebersamaan di sini itu maksudnya bahwa Allah Azza wa Jal menolong, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyokong, bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala membela, dan kalau dia berdoa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Karena pada dasarnya Allah bersama seluruh makhluknya. Bersama kita. Wa huwa arsh. Dan dia zatnya di atas di atas al-arsh. Ya, maksudnya bersama di sini Allah melihat, mendengar. Ini kebersamaan yang sifatnya umum. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, memperhatikan kita. Ya, memantau gerak-gerik kita. Ini umum. Tapi kalau khusus itu kepada hamba-hambanya yang khusus. Siapa mereka? Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kebersamaan di sini dengan mereka tidak seperti yang tadi, yang umum tadi, tapi yang khusus yaitu apa? Pembelaan, pertolongan, kemenangan, ya, sokongan, dukungan. Itu maksudnya. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah Ta'ala ini dalil yang lain. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Dan bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang. Al-Aziz adalah nama Allah yang terkandung situ sifat izzah, kemuliaan. Ar-Rahim nama Allah yang di situ terkandung sifat rahmat. Artinya kemuliaan Allah Azza wa Jal itu nggak seperti kemuliaan hamba. Ini di antara sir, rahasia yang terkandung dari nama Allah Azza wa Jal. Hamba kalau dia merasa mulia, dia akan nyata jabar. Dia akan berbuat sewenang-wenang. Ya, dia akan berbuat sewenang-wenang. Tapi kemuliaan Allah itu dibungkus dengan kasih sayang. Makanya di sini rahasia kenapa sih nama Al Aziz itu disandingkan dengan nama Ar-Rahim. Wa tawakkal 'alal Aziz Ar-Rahim. Bahwa izzahnya Allah, kemuliaannya Allah itu dibungkus dengan rasa sayang dia kepada makhluknya. Nah, kepada mereka lah kita disuruh untuk bertawakal. Atau kepada Allah, kepada dialah yang memiliki sifat inilah kita disuruh bertawakal. Itu bergantung. Sidqul i'timad. Ya, sandaran yang tulus, yang benar disertai dengan beramal itu berbuat ikhtiar dan kepercayaan penuh kepada Allah dan menggantungkan hasil kepada Allah azza wa jalla. Wa tawakkal. Bertawakkallah kalian dalam perkara dunia dan juga dalam perkara akhirat. Alal aziz alal azizir rahim. Kemudian kata Allah, Allah yaraka yaitu dia yang melihatmu. Ini asyahid yang dimaukan dari ayat itu ini. Ya bahwa Allah melihat kita. Kalau kalian tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Allah yaraka hina taqum. Yaitu ketika kamu berdiri. Maksudnya ketika kamu sholat sendirian di sini. Ya. Allah yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin dan bolak-baliknya kamu bersama orang yang sujud. as bentuknya jamaah. Maksudnya ketika kamu bolak-balik untuk salat berjamaah. Nanti ketika kamu salat sendirian atau ketika kamu salat berjamaah dan bolak-balik kamu dari tempat tinggalmu ke tempat sholatmu, dari kantormu ke tempat sholatmu, dia melihatmu. Maka berbuat ihsanlah kamu dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain wa qauluhu kata Syekh, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaihim syuhuda." Ittufiduna fi. Dan tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan apapun itu ini umum. Ya. Umum. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Dan tidaklah kamu membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an. Ini khusus. Ini biasa dalam Al-Qur'an. Dari umum masuk ke khusus. Ya, tadi umum. Dalam keadaan apapun kamu. Kemudian atau kamu sedang membaca ayat apapun dari Al-Qur'an, ini khusus. Ya. Wala ta'maluna min amalin dan tidak pula ketika kamu mengerjakan amalan apapun. Illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami kata Allah menyaksikan kalian. Maka berbuat ihsanlah kalian. Kalau kamu tidak melihat dia, maka ketahuilah bahwa dia bahwa dia melihatmu itu ittufiduna nabi yaitu ketika kalian melakukan kegiatan kalian Allah menyaksikan wa qul fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun dan Allah berkata katakanlah kepada mereka wahai nabi berbuatlah sayarallahu 'amalakum maka Allah kelak akan melihat amalan kalian wa rasuluhu wal mu'minun dan rasulnya dan orang yang beriman juga akan melihat ya yang dimaksud dengan bahwa Allah akan melihat amalan kalian ini berlaku setiap zaman, setiap masa. Tapi kalau Rasul melihat amalan kalian, yaitu di zaman ketika Rasulullah hidup, ini berlaku bagi para sahabat wal mukminun, yaitu para sahabat ketika itu. Tapi kalau kaitannya dengan Allah, ya itu berlaku pada setiap zaman. Fasayarallah, Allah kelak akan melihat amalan kalian. Maksudnya melihat bukan cuma dilihatin aja enggak, tapi ada makna lain apa di sini? Bahwa Allah akan mengganjar, Allah akan membalas. Kalau itu baik Allah kasih pahala, kalau itu jelek Allah akan ganjar dia dengan dan tulis dia dengan dosa. Maka di sini jelas syahidnya yang dimaukan dari ayat ya di mana bahwa Allah Azza wa melihat dan menyaksikan amalan yang dilakukan oleh anak Adam. Allah wa dalil lebih dari sunnah dan dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah maksudnya dalil dari hadis. Dalil dari dari hadis karena penyebutannya bisa sunnah, bisa hadis, bisa asar, ya itu maknanya sama ya dan bisa juga dipisah-pisah bahwa sunnah itu maknanya demikian hadis maknanya demikian dan asar maknanya demikian sesuai dengan uh, disiplin ilmu yang mendefinisikan kata-kata tersebut ya masing-masing dan itu insya Allah dibahas pada pembahasan yang lain tapi ini maksud ini sini dari dalil minas sunnah dan dalil dari sunnah ini dalil dari hadis dan hadis adalah sumber kedua ya yang men rujukan umat Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang ketiga apa? Qiyas sahih, qiyas yang sahih. Ya, qiyas yang sahih. Al hadis adalah sumber kedua rujukan al umat Islam. Tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, karena hadis yang sahih itulah yang dijadikan rujukan. Ada pun hadis palsu ataupun hadis yang baik atau hadis yang lemah, maka dia tidak bisa dijadikan rujukan dalam dalam agama. Dalil dari sunnah. Maksudnya dalil dari sunnah berkenaan dengan tiga tingkatan ini. Berkenaan dengan tiga tingkatan ini. Tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang tentang ihsan. Qala hadis Jibril masyhur an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis Jibril, yaitu hadis malaikat Jibril yang masyhur diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada sedikit cerita ya. Qala ia berkata, siapa di sini yang berkata? Yaitu Umar Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang duduk-duduk katanya. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayan thiyab, shadidu sawar sya'ab. Tiba-tiba muncul kata kata Umar, ada seorang laki-laki yang dia itu syadidu bayan thiyab. Putih bersih bajunya. Shadidu sawar sya'ab. Hitam pekat rambutnya. La yura alai atharu safar nggak kelihatan pada orang itu bekas dari perjalanan bahwa dia itu habis dari melakukan perjalanan jauh. Ya maklum negeri di sana padang pasir. Ya kalau jalan sebentar aja kumuh sudah kita. Tapi orang ini ya tampil dalam profil yang klinis, bersih. Ya kata Umar, wala ya'rifu minna ahad dan tidak seorang pun dari kami yang mengenal orang ini. Ini orang asing tapi nggak kelihatan darinya bekas bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh. Kemudian orang ini nadaruk rukbatai ilaruk bateh. Dia tempelkan tumitnya ya dua tumitnya kepada dua tumit, bukan tumit, dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk berhadapan-hadapan. Fa'asnada bateh ila ilaruk Wa Wawabu kaffai ala Dan dia letakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Paha dia. Di sini di antara faedah disebutkan oleh para ulama ini duduknya seorang yang menuntut ilmu agama. Ya. Duduknya orang yang sedang mencari ilmu agama. Dan juga profil orang yang mencari ilmu agama. Dia datang dengan pakaian yang bersih, klimis, wangi, cakep. Seperti itu. Tapi kalau perempuan gak boleh dia tabarruj ya. Ya. Nggak boleh dia tabarruj. Maksudnya bersih. Ya, jangan sampai yang sebelahnya dikarenakan pecinya gak dicuci, ya, kebauan gitu kan. Nah, melainkan dia harus tampil dalam profil yang baik, sebaik-baiknya. Nah, itulah profil salafun saleh dan bagaimana kita diajari dalam mengikuti ilmu agama dan menghadiri majelis-majelis. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian dikatakan, waqala, lantas orang ini berkata, "Ya Muhammad," katanya. "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Ya, dia bertanya tentang apa itu Islam. Faqala anta syada an la ilaha illallah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang tampak. Ya, disebutkan lima rukunnya, yaitu kamu mengucapkan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Waktu tuqimus salah dan menunaikan salat, itu menegakkan salat. Waktu tiga zakat dan menunaikan zakat. Waktu sumar Ramadan dan berpuasa Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima, kamu pergi haji kalau kamu mampu. Ini pengertian al-Islam. Dijelaskan dengan rukunnya. Ya, berupa amalan yang zahir, amalan yang tampak. Kemudian kata orang ini, qala sadaqta. Ya, orang ini bilang kepada Nabi, benar apa yang kamu katakan. Kata Umar, fa'ajidna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar, kami heran sama orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang yang membenarkan. Ini nggak lumrah, ya nggak lumrah dari pihak orang yang bertanya. Biasanya kalau orang bertanya, dia kasih tahu, oh gitu ya. Tapi ini enggak. Kalau dia katakan, saudara, benar apa yang kamu katakan. Kalau kata Umar, kami heran dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Kemudian orang itu bilang lagi, kalau akhirnya anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Apa itu iman? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan iman dengan amalan-amalan batin. Ya, karena rukun-rukun iman itu kaitannya dengan amalan, amalan batin, amalan hati. Ya, nah seperti itu pengertian iman dan Islam kalau penyebutannya digandengkan. Maka iman memiliki pengertian sendiri, Islam memiliki pengertian sendiri. Tapi kalau penyebutannya sendiri-sendiri, misalnya disebut iman aja, nggak disebut di situ Islam, maka tercakup dalam iman di situ pengertian Islam. Atau misalnya disebut Islam saja. Nggak disebut di situ kata-kata iman. Maka termasuk pengertian Islam di situ iman, iman juga. Ya, ini yang disebut oleh para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia bergabung penyebutannya, maka sendiri-sendiri pengertiannya. Seperti yang terdapat dalam hadis Disebutkan di situ iman, disebutkan di situ Islam, maka pengertian iman sendiri, pengertian Islam sendiri. Wa idza iftaraqa dan kalau dia berpisah, maksudnya Islam disebutin sendiri, nggak disebutin iman di situ. Ijtama'a. Maka pengertian Islam dan iman masuk ke dalam Islam. Begitu pula kalau iman aja disebutin, maka maknanya juga apa? Islam di situ. Jelas ya? Baik. <clears throat> maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> "Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Yaitu kamu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan kamu beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ini diartikan iman dengan amalan-amalan amalan-amalan hati. Jelas ya? Pala, kemudian orang itu tanya lagi. akhirnya anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Kemudian kata Nabi, "Anta'budallah karena katara. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Faillam takun tarah, kalau kamu tidak melihat dia, fa innahu Sesungguhnya dia yang melihatmu. Qal, kemudian orang itu berkata lagi, "Akhbirni 'anis sa'ah." Selesai sudah ya dalil tentang maratibul Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam. Islam sudah kita tahu dalilnya apa, begitu pula dari Al-Quran juga Sunnah, iman dan juga al-ihsan. Sekarang lanjutan dari hadis. Gak ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya. <clears throat> Orang ini berkata lagi, Allah akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya? Ya. Kalau kata orang sekarang tahun 2012. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa dugaan atau klaim dari orang-orang tersebut itu tidak mendasar dan menunjukkan bahwa dia tidak mengerti sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ditanya Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya, maksudnya aku, nggak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Artinya, aku dan kamu sejajar, sama-sama nggak tahu. Ya, beliau adalah seorang nabi nggak tahu, dan yang bertanya seperti nanti akan disebutkan di akhir hadis itu adalah Jibril. Jibril sebagai utusan Allah dari bangsa malaikat juga nggak tahu. Nah kalau ada selain dari Nabi dan selain dari Nabi dan malaikat, ya dari orang-orang yang nggak pernah kena air wudhu, kemudian dia ngaku tahu kapan terjadi hari kiamat, maka orang tersebut adalah orang yang kalau dia muslim batal keislamannya oleh Allah. Karena tentang kapan terjadi kiamat itu di antara ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. <clears throat> Lantas orang ini berkata lagi, "Qala fa akhbirni an amaratiha." Kalau gitu, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang ya, tuan dia melahir atau seorang budak dia melahirkan tuannya. Antaidal amatu rabbataha. Jadi ya, artikan oleh sebagian ulama ini menunjukkan akan ada nanti di akhir zaman ya kasratul uquq. Akan muncul banyak yang namanya al-uquq. Apa itu uquq? Ya, perbuatan durhaka kepada orang tua. Seorang ibu melahirkan anaknya, <clears throat> kemudian si anak menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya disuruh-suruh, ibunya dihanik, ibunya ditendang, bahkan mungkin dibunuh. Bahkan mungkin dibunuh. Ya. Ini menunjukkan akan banyaknya al-uquq yaitu perbuatan durhaka pada kedua orang tua di akhir zaman. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat ini tanda kiamat yang kedua yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Dan kamu lihat al sufah bangsa yang telanjang kaki, al-urah, bangsa yang pakaiannya ya dia nggak berpakaian, tidak memiliki pakaian. Al-alah yang miskin, ru'asya, pengembala-pengembala domba. Siapa yang dimaksud ini adalah bangsa Arab. Ya, yatatawaluna fil bunyan. Dia telah saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, ini terjadi. Ya. Gimana bangsa Arab sekarang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Gimana mereka bangun burj, ya, tower-tower yang tinggi. Padahal mereka adalah bangsa-bangsa seperti yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akhirnya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala famadha. Kemudian orang itu berlalu. Falabistu maliya. Kata Umar, dan kami tetap dalam keadaan heran, belum tahu Siapa orang ini? Fakala kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, atadri man sail Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qulna Allah wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amradinikum." Ini adalah Jibril. Yang barusan itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian mengajarkan urusan agama kalian. Disebut sebagai urusan agama. Amroh dinikum. Ya. Apa yang termuat di situ? Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ya, dan sedikit tentang pengetahuan berkenaan dengan hari kiamat. Maka apabila seorang dia tafakuh bin, dia menggali ilmu agama, dia dalami. Ya, apa? Rukun iman. Dia belajar tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan rinciannya Ya, kemudian tentang salat dan rinciannya, tentang puasa dan rinciannya, tentang zakat dan rinciannya, tentang haji dan rinciannya. Begitu pula rukun iman. Ya. Seperti itu orang kalau mau belajar agama. Ya, bukan dia pergi ke Pakistan atau pergi ke Bangladesh atau dia pergi ke India, kemudian tidak ada yang dia gali, tidak ada yang dia dapatkan, tidak ada ilmu yang dia ya ambil. Nah, kan inilah agama Allah Subhanahu wa taala dan kesitulah seharusnya dia mempelajari. Ya, begitu pula rukun imannya dan juga al-ihsan. Selesai sudah kita dari landasan yang kedua. Dan berikutnya adalah landasan yang ketiga. Ola al-aslu landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin. Atau Muhammadun juga boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal nabi kita Muhammad di sini akan dikenalkan kita dengan namanya, nasabnya, dan juga apa kewajiban kita terhadapnya. Apa kewajiban kita terhadapnya? Ya, setelah kita mengetahui namanya, nasabnya, dan sirah sedikit dari sirahnya, apa kewajiban kita terhadap terhadapnya? Sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, bapaknya Abdullah, dan kakeknya adalah Abdul Muttalib ya Bani Hashim dari anak keturunan Hashim ya Hashim ini nama orang Allah wa Hashim min Quraisy dan Hashim itu dari bangsa Quraisy Quraisy ini juga nama orang Quraisy itu nama orang ya wa Quraisyun min al Arab dan Quraisy itu dari bangsa Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail dan Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Ya. Dan Arab itu dari keturunan Ismail dan Ismail adalah anak dari Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil. Ya. Sang kekasih Allah. Ya, begitu juga Nabi kita juga disebut dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu adalah derajat kasih sayang, derajat cinta yang lebih tinggi daripada sekedar mahabbah. Makanya kalau kita katakan Nabi itu Habibullah, itu kita turunin namanya derajatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia yaitu Allah telah mengambil Ibrahim atau telah mengambil dirinya, mengambil siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khaliluh, sebagai kekasihnya. Sebagaimana dia telah mengambil Ibrahim sebagai kasihnya Disebut dengan kalimat khalil. Khalil itu khullah. Derajat yang paling tinggi dari mahabbah. Ya. Orang yang disebut khalil. Ya. Kalau al-mahabbah disebut habib. Maka Nabi SAW itu lebih pantas disebut dengan khalilullah ketimbang disebut sebagai habibullah. Maka ini nasab beliau alaihi salatu wassalam ya dari keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Walahu minal umri salatun wasittuna sana. Dan beliau memiliki umur 63 tahun. 63 tahun. Minha diantaranya arba'una qablan nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Wa salatun wa ishruna nabiyya wa rasula. Dan 23 tahun beliau sebagai nabi dan rasul. Ya. Jadi 40 tahun itu sebelum nubuwah wa wa salatun wa ishruna nabiya wa rasula dan 23 tahun beliau sebagai nabi dan dan rasul. Nubbi abi Iqra wa ursila bil Diangkat sebagai nabi dengan Iqra. Itu dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Ya, maka ketika turun ayat ya, Iqra, kisahnya ma'ruf ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang ya berdiam di gua Hira, datang kepadanya malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Iqra." Kemudian Nabi mengatakan, Nabi biqari." Aku nggak bisa baca. Dirangkul lagi oleh Jibril. Iqra. Dia bilang, Nabi biqari." Yang ketiga kali setelah dirangkul, Iqra. Baru dia baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ya lima ayat pertama yang pertama kali turun dan dengannya beliau diangkat sebagai sebagai nabi. Sebagai nabi. Wa ursila bil muddatsir dan diangkat sebagai rasul dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir. Ya, itu diperintahkan untuk mendakwahkan at-tauhid. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan arti dari uh, ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Wa baladuhu Makkah dan negeri beliau adalah Makkah. Ba'athahu Allah bin nadarati 'ani syirk wa yad'u ila tauhid. Ini poin penting. Allah mengutus beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Setelah dikatakan bahwa beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul sebagai dengan diangkat sebagai rasul dengan al-mudathir, kemudian dijelaskan apa risalah beliau alaihi salatu wassalam, apa fungsi dan tugas beliau alaihi salatu wassalam. Dikatakan di sini, ba'athahullah, Allah angkat dia, Allah utus dia bin nadarati an syirik wa yad'u ila tauhid. Untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan ya dan mengajak manusia kepada tauhid. Untuk itu. Ya sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, ya ketika Nabi saw mendatangi Waraqah bin Naufal ya, kemudian menceritakan apa yang dia lihat yaitu apa? malaikat Jibril. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa tidaklah ada seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa, mengajak seperti apa yang kamu ajak, kecuali dia akan diusir dan akan disakiti. Wah ini adalah sunnah madat. Ya, sunnatullah yang telah berlalu. Bahwa semua nabi dan rasul mengajak kepada ajaran ini. Itu apa? Memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada at-tauhid. Qala wa dalilu qawlu ta'ala Dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhal muddadzir. Qum fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Watiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Wala tamnun tastakfir. rabbika fasbir. Wahai orang yang berselingkuh, kata Allah. Oh, bangun. Itu bangkit. Ya, fa'andir dan berilah peringatan. Warabbaka fakabbir. Dan Rabbmu besarkanlah. Maksudnya agungkanlah dia. Watia baka fatahir dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur dan berhala hajarlah dia, tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir dan jangan kamu memberi dengan mengharap balasan yang lebih. Wali rabbika fasbir dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh dari surat Al-Mudathir. Dijelaskan di sini wa makna qum fa'andir arti dari firman Allah qum fa'andir bangun dan berilah peringatan Artinya yundiru anis Bangun dan berilah peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid dan ajaklah manusia kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah artinya ay azimhu bit tauhid, agungkanlah dia dengan tauhid. Karena seorang yang artinya dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah tapi dia tidak mentauhidkan Allah, pada dasarnya dia tidak men, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang yang berakhlak kepada sesama tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak memiliki akhlak sama sekali karena akhlak yang paling utama adalah akhlak kita kepada Rabb kita jalla jalla wa ala yaitu kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan memberikan dia sebagaimana haknya untuk diibadahi. Maka mana wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah artinya agungkanlah dengan tauhid. Agungkanlah dengan tauhid wa tiyabaka tatahhir dan pakaianmu sucikanlah ay tahhir a'malaka minasyirk. Maksudnya sucikanlah amalan kalian dari dari kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Artinya murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Warrujuz fahjur dan arrujuz. Qala arrujuzu al-asnam. Arrujuzu itu Allah berhala. Wahajruha yang kita diperintahkan hajarlah dia katanya. Berhala itu hajarlah. Maksudnya bukan dihajar gitu bukan. Maksudnya hajar di sini qala tarkuha tinggalkanlah, meninggalkannya. Wa ahluha dan juga meninggalkan pelakunya. Wal bara'atu minha dan berlepas diri darinya yaitu dari peribadahan kepadanya wa ahluha dan juga dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Jadi berlepas diri di sini, berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan itu. Ya berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan kesyirikan itu. Akhada ala hadha ashra sinin yadu ila tauhid. Beliau melakoni ini ya, yaitu memperingatkan kaumnya dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid itu selama 10 tahun. Ya, beliau mengajak kepada tauhid. Wa ba'dal al-'ashr urija bihi ila sama dan setelah Lewat tahun yang ke-10, beliau diangkat mi'raj ke langit. Diangkat mi'raj ke langit, wa furidat alaihi salawatul khams dan diwajibkan kepadanya salat lima waktu. Ini maksudnya apa Syekh Muhammad bin Abdullah masukin masalah ini kemari? Kira-kira apa? Untuk membandingkannya dengan salat. Bahwa salat yang itu merupakan amal yang agung, yang besar, yang meninggalkannya orang tersebut menurut sebagian ulama itu kafir, Orang yang meninggalkan sholat wajib karena malas batal Islamnya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan fasid, Orang tersebut fasid Dan tidak diterima syahadatnya, kesaksiannya. Sholat yang agung yang semua kita memuliakannya. ya Itu baru diwajibkan pada tahun ke-10. 10 tahun Nabi cuma disuruh untuk mengajak kepada tauhid. Kira-kira mana lebih agung tauhid atau as-salat? Tauhid a'lam. Tauhid jauh lebih agung. Ya. Baru diwajibkan pada tahun ke-10. Ya. Dan ini lebih ditekankan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Sitta Mawadi' min Sirah. Enam perkara, enam pelajaran dari sirah Nabawiyah. Ya, tentang masalah ini. Jadi sini maksud dari Syekh Muhammad wal ilmu indallah. Ya, bahwa at-tauhid itu a'zam wa akbar di mana salat yang mulia, yang agung dalam Islam itu baru diwajibkan setelah berlalu 10 tahun kenabian. 10 tahun kenabian. Wa shalla fi Makkah thalatha Beliau salat di Makkah 3 tahun. 3 tahun beliau salat di Makkah. Ya. Dia tahun ke-11, 12 dan tahun ke-13. Ya, wa ba'da umira bil hijrah ila al-Madinah. Dan setelah itu baru beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Baru setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sekarang beliau akan masuk atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah akan sedikit mengupas tentang masalah hijrah. Ya, akan sedikit membahas tentang masalah hijrah. Qala wal hijratu dan hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirk ila baladil islam. Berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam, negeri kufur kepada negeri Islam. Ya. Dan hijrah dalam Islam, ya, yang pertama itu terjadi dua kali. Ya. Yang pertama adalah berpindah dari negeri yang diliputi ketakutan, itu negeri Mekah, ke negeri yang aman, yaitu negeri apa? Habasyah. Negeri Habasyah. Hijrah, hijrah juga itu. Ya. Nah, ini model yang pertama. Model yang kedua yaitu yang kita kenal dengan hijrah ke Madinah, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri al-Islam. Ini yang terjadi dalam sejarah al-Islam. Qala wal hijratu faridatun ala hadhihi ummah Dan hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini. Hijrah itu merupakan kewajiban atas umat ini. Ya untuk hijrah ke negeri ya di situ negeri Islam, seperti negeri kita negeri Islam. Ya. Bukan malah hijrah, seorang hijrah justru ke negeri kafir. Seperti hijrah ke Inggris, atau hijrah ke Swedia, atau hijrah ke Holanda. Itu bukan hijrah namanya. Ya, itu bukan hijrah, tapi hijrah ke negeri ke negeri Islam. Ya, dari negeri kafir ke negeri Islam. Qala wal hijratu fariidatun ala hadil ummah Dan hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini. Min baladi syirki ila baladil Islam. Dari negeri syirik kepada negeri Islam. Wahia baqiyatun ila an sa'ah. Dan hijrah itu akan tetap ada sampai datangnya hari kiamat nanti. Jadi nanti akan datang hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengatakan la tanqati'ul hijrah bahwa hijrah itu tidak akan terputus ya hatta tanqati'ut taubah sampai terputusnya taubat wala tanqati'ut taubah dan tidak akan terputus taubat itu hatta tatu asyamsu min maghribiha sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya hijrah itu tetap ada, terus ada. Ya. Sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti terus diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kafir ke negeri al-Islam. Baik. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah taala yaitu surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim yang mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, qalu fima kuntum Dikatakan kepada mereka dalam keadaan apa kalian? Qalu kunna mustad'afina bil ard. Mereka berkata, kami ini adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Kalau alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian hijrah di sana? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itulah tempat kembali mereka jahannam wasa'at masira dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali maka nggak ada uzur kepada mereka yang mampu untuk hijrah. Ya, itu hijrah dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan agama. Ya, agar dia bisa melaksanakan Islam secara murni dan konsekuen, tidak ditindas. Ya. Orang seperti ini, kalau dia berdalih, saya tertindas di muka bumi. Padahal dia mampu, nggak ada uzur bagi dia. Karena Allah katakan, ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at Tempat mereka adalah jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dikatakan ilal mustafa'atina minar rijal wa nisa. Yang dikasih uzur itu hanyalah kata Allah kecuali al mustafa'atin. orang-orang yang lemah ya. Ilal mustafa'atina minar rijal wa nisa dari anak dari orang laki-laki dan wanita. Wal wildan dan anak-anak kecil la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang mereka itu tidak mampu berdaya upaya. Tidak memiliki kemampuan. Walayah taduna sabila dan mereka tidak tahu jalan. Ya, kata Allah, "Faulaika asa Allah an yafu anhu." Mereka itu yang semoga Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan sungguhnya Allah maaf maaf lagi maaf Pengampun. Jadi yang diudur ya adalah mereka yang memiliki udur dari laki-laki yang sudah renta dan wanita-wanita dan anak-anak. Adapun selain mereka berkewajiban untuk menegakkan agama Allah. Kalau nggak bisa di satu negeri, cari di negeri di mana dia bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa di satu tempat kali tindas, intimidasi. Cari tempat di mana dia bisa melaksanakan agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu ta'ala dan ayat yang lain firman Allah Ta'ala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka kepadaku lah hendaknya kalian beribadah. Jadi yang jadi sorotan adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau prinsip ini kita dihalangi, ya, kita diisolir dari tujuan maksud diciptakannya kita yaitu beribadah kepada Allah, maka bumi Allah itu luas gitu. Hijrah ke tempat di mana kita bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Demikian. Maka kata Allah, "Inna ardi wasi'ah." Sesungguhnya bumi ku luas. Fa iyaya fa'budun. Kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Karena untuk itu kalian aku ciptakan. Kalau kalian ditindas, diintimidasi dan seterusnya. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah, Sebab nuzul hadil ayah Sebab turunnya ayat ini adalah fi al-muslimin alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahum bismil iman. Itu berkenaan dengan kaum muslimin yang ada di Mekah yang mereka belum mau hijrah. Allah panggil mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ya, disuruh mereka untuk hijrah. Ya. Disuruh mereka untuk hijrah dan jangan termasuk mereka kepada orang-orang yang tidak hijrah tanpa uzur. Walau dalil walal hijrah minas sunnah dan dalil eh, tentang disyariatkannya hijrah itu dari as-sunnah itu dari hadis Allah qaulu alaihi salatu wassalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanqatiul hijrah hatta tanqatiut taubah hijrah tidak akan putus sampai terputusnya taubat wala tanqatiut taubatu hatta tanqati asy-syamsu hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha dan taubat itu tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Maka dalil ini menunjukkan bahwa hijrah itu terus ada, terus berlangsung. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, sungguh ajaib ya orang-orang yang justru dia dari negeri Islam ingin tinggal di negeri kufur. Ya. Dengan tujuan apapun. Ada yang karena fasilitas, ada yang karena kesehatan, ada yang karena ya studi misalnya. Ya. Kalau dalam masalah studi itu ada rinciannya dari, oleh para ulama. Ya. Di antaranya kalian punya iman, dengannya kalian menolak syubhat mereka. Karena orang kafir seliwuran syubhat itu. Coba antum gampang aja kirim anak SMA lulus SMA ke luar negeri. Tunggu lima enam tahun lagi dia jadi orang barat pemikirannya. Walaupun kulitnya masih sawo matang kayak kita. Ya, kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa dia tidak tertolong. Dia tidak akan tertolong. Ya maksudnya ke barat ya, keluar negerinya ke barat, ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Seperti itu. Dia harus ada iman. Dengannya kalian menolak syubhat. Yang kedua apa? Ilmu. Afwan. Adanya ilmu, dengannya kalian menolak syubhat, rancuan-rancuan. Adanya iman, dengannya kalian menolak syahwat. Kalau syahwat seliwuran di sana. Ya, Kemudian yang kalian cari itu harus ilmu yang nggak ada di negeri Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin negerimu. Tapi kalau di sana ada di negeri kaum muslimin ya ilmu yang serupa, apa boleh. Maka tidak boleh kalian pergi di sana. Sebagaimana dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Salih al rahimahullah. Jadi ada syurut-syurut, ada kait, ada ketentuan dan ada ketetapannya. Demikian. Selanjutnya qala, falamma istaqarra fil Madinati maka tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, ya, umira bi baqiyati syara'itil Islam, miqdaz zakat wa shaum wal hajj wal adzan wal jihad wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Barulah ketika itu beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Setelah beliau tinggal di Madinah baru turun perintah syariat-syariat yang lain. Apa aja? Seperti zakat, ya, seperti puasa, seperti haji, seperti azan, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain sebagainya dari syariat-syariat Islam. Perhatikan? Ya. Jadi sampai jihad sekalipun itu baru disyariatkan kapan? Itu setelah beliau tinggal dan menetap di Mekah. Maka pangkal dari segala perkara dari agama kita, ya poros dan dasarnya Ya, suatu modal yang nggak bisa ditawar adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Dialah yang membungkus amal ini semua. Kalau bungkusnya nggak ada, ya maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut tidak akan diterima walaupun kamu berjihad. Walaupun kamu amar mau nahi mungkar walaupun kamu jihad ke Afghan, jihad ke jihad ke sana, jihad ke sini, tapi kamu tidak mentauhidkan Allah, jihadmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan dari setiap amal itu adalah tauhid. Akhadha ala hadza ashra sinin. Beliau ya menjalani ini ya, itu berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun beliau beliau di Madinah. Wa tufiya Salawatullahi wa salamu alaihi. Lalu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya singkat ya. Ya kalau mau rinci, anda rekomendasikan baca kitab Rahiqil Makhtum ya karya uh, Syekh Safir Rahman Mubarakfuri dari sejarah Sirah Nabawiyah. Ini kitab yang direkomendasikan oleh Syekh bin Baz. Nah, ada pun di sini ini hanya global. Ya. Dari kisah beliau ya uh, diangkat sebagai nabi kemudian sampai beliau wafat disebutkan secara Ah, singkat saja. Wa tufiya salawatullah salamu alaih. Lalu wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dinuhu baqin. Nabinya wafat, agamanya tetap. Agamanya tetap ada. Wa hadza dinuh, dan inilah agamanya. La khaira illa dallal ummat alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah ajak umat kepadanya wala syarra illa hadzaraha min dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah peringati umat darinya. Jadi agama ini sudah sudah lengkap. Ya. Bahwa tidak ada satu kebaikan kecuali telah dianjurkan. Dan tidak ada satu kejelekan kecuali telah telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khairul ladzi dallau alaihi dan kebaikan yang beliau tunjuki apa itu? Qala at-tauhid adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yarda dan semua amalan-amalan yang Allah cintai dan ridhai. Ya, dari puasa, salat, zakat, haji dan seterusnya. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, berkata baik, berkata jujur, ya, sopan santun, berbakti kepada orang tua. Ya, pangkalnya itu apa? At-tauhid. Pangkalnya adalah apa? At-tauhid. Ya. Dan semua itu semua Amalan-amalan saleh itu semua, itu semuanya berkhidmat kepada tauhid. Berkhidmat kepada tauhid. Dalam rangka untuk ya kita ya, serahkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala dan bukan untuk selainnya. Qala wasyarr alladhi hadzara minhu dan kejelekan yang Allah peringatkan apa itu? Apa kejelekan Allah peringatkan? Jangan mau berzina, Jangan kamu mencuri. Jangan kamu merampok. Jangan kamu korupsi. Ya. Kejelekan yang Nabi salatu wasallam beringatkan itulah kesyirikan. Ini yang paling utama. Ini pangkal dari kejelekan. Pangkal dari kejelekan. Wa jami'u ma Allah wa ya'bah. Dan semua yang Allah benci. ya Dan Allah murkai. Ya, termasuk dari perzinaan dan seterusnya dari kejelekan dan keburukan tadi. Dan pangkalnya adalah apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ba'athahu Allah ila nasi Allah mengutus beliau kepada manusia seluruhnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, termasuk juga mereka yang belum beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang ya yang beribadah ya kepada ya, yang mereka menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang mereka lakukan ya dari agama-agama apakah Budanya, Hindunya atau agama-agama yang lainnya. Semua mereka adalah target dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi lahir, maka semua manusia sampai kepada akhir zaman itu umat beliau alaihi salatu wasallam. Umat Nabi itu ada dua. Ada umat ijabah yaitu orang yang telah menyambut dakwah Rasulullah itu kaum muslimun. Dan yang kedua adalah umat dakwah itu objek dakwah yaitu kaum non muslim. Semua mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah ila nasi kafa. Allah mengutus beliau kepada manusia seluruhnya. ta'atah dan Allah wajibkan kepada mereka semua untuk mentaatinya. Ala jami'it taqalain jin wal ins. Allah wajibkan untuk mentaati beliau atas jinnya dan juga manusianya. Jadi bukan cuma manusianya yang yang disuruh mentaati Rasulullah tapi juga jin juga terbebani untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dalilu qawlu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah taala Qul ya, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi kalau ada dari umat di zaman sekarang ini yang mereka mengaku bahwa boleh bagi saya tidak beragama Islam, atau boleh bagi saya untuk tidak mengimani Muhammad sebagai utusan Allah. Dia bukan muslim, bukan muslim dia. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berkurban, dia haji, dia bukan muslim. Ya, sebagaimana hadis yang kemarin telah banyak kita kutip. Ya, di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ma yasma'u bi Yahud, wahidun min hadil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun Thumma la yu'minu bi illa kana min ashabil illa kana min ashabis sa'ir. Tidak ada seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar perihal aku kemudian thumma la yu'minu bi. Kemudian dia tidak beriman kepadaku sebagai utusan Allah illa kana min ashabil jahim. Kecuali dia itu adalah penghuni neraka jahim. Ya. Kecuali mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Baik. Selanjutnya soal. Wa kammalallahu bihi din. Dan dengannya yaitu dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sempurnakan agama ini. Artinya Islam ini agama yang sempurna, agama yang paripurna. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali di, diperingatkan. Maka tidak ada dalam Islam itu kreasi dan berinovasi. Ya, kreasi dan berinovasi. Seperti sekarang ya kita singgung sedikit masalah zakat. Banyak yang membuat zakat-zakat produktif. Ya, menganggap bahwa itu adalah boleh, menganggap bahwa demikian itu adalah baik. Ya, di mana dana zakat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan delapan asnaf itu mereka alokasikan justru untuk hal-hal seperti misalnya beasiswa sekolah ya atau untuk misalnya membangun uh, rumah sakit ya untuk ambulans misalnya ya atau dia gunakan untuk membangun jalan ya dikarenakan tempat tersebut butuh jalan katanya membangun jembatan maka dipakai dana zakat untuk membangun jembatan maka ini adalah pengalokasikan pengalokasian yang salah maka jangan zakat itu dibikin diakal-akali dan diproduktif-produktifkan karena dia memang sudah produktif kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir dan menjalani syariat Allah insya Allah barokah itu yang akan turun kepada kita tapi sekarang juga muncul zakat inovatif, zakat produktif. Ya. Di mana seorang tidak dibantu dari dana zakat tersebut, ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Melainkan datang fukara dikasih modal. Saya nggak kasih kamu, ya sesuai kebutuhanmu. Benar kamu fakir miskin, terpenuhi syarat-syarat kamu menerima zakat mustahik, tapi saya nggak kasih duit cash. Saya kasih kamu gerobak bakso. Katanya. Biar dia bisa usaha. Dia pengen dari gerobak tersebut dia, orang itu jadi produktif sehingga dia tidak lagi sebagai mustahik lantas sebagai sebagai muzaki tapi dibikin berlobak bakso katanya atau dibuka kedai atau dikasih modal usaha ini adalah mengakal-akali syariat maka hal ini tidak dibenarkan dalam Islam ya oleh ilmu indallah maka ayo hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agama ini telah sempurna apakah dalam sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan yang lain sebagainya maka dia ada kreasi, inovasi baru dalam beragama Qala wa dalilu qawlu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna artinya tak kurang. Ya. Nah kalau ada seorang yang menganggap oh ini bagus, tapi tidak ada tuntunan dalam agama seolah-olah dia menganggap bahwa agamanya ada kekurangan. Seolah dia menganggap bahwa dalam agamanya ada kekurangan. Ada yang kurang sehingga dia perlu melengkapi. Dan anggapan ini adalah keliru dan tuduhan kepada agama Allah dengan tuduhan yang keji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian ni'matku wa raditu lakum islam adinan. Dan aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Itu Islam. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum diinovasi. Ya. Islam yang atiq, yang antik dalam bahasa kita. Ya, yang produk jadul yang kita mau sebagaimana yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akan membawa rahmat lil alamin. Ya, tapi kalau sudah banyak inovasi, maka ini sudah masuk pemikiran-pemikiran dari luar Islam yang mengotorinya, yang menurut orang yang memasukkannya itu adalah melengkapi dan menyempurnakan Islam, akan tapi justru itu menghancurkan Islam itu Dalam kondisi mereka tidak menyadarinya oleh ya قال والدليل ala mauti dan dalil bahwa beliau wafat ala firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun sesungguhnya kamu wahai nabi wafat wa innahum mayyitun dan mereka juga ya orang-orang musyrikin kufar Maksudnya juga termasuk kita dari kaum muslimin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa innahum mayitun Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun Kemudian kalian nanti dari kiamat di hadapan Rabb kalian, kalian akan berbantah-bantah. Ya, kalian akan berbantah-bantah. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dan semua manusia itu juga juga wafat. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka wafat, mereka akan dibangkitkan. Ini Asyik Muhammad bin Abdul Wahab masuk kepada sedikit pembahasan tentang iman terhadap hari akhir. Itu rincian dari iman terhadap hari akhir. Yang pertama disebut adalah masalah al-ba'ad, yaitu kebangkitan. Ya di mana orang yang hidup ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir semua mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami ciptakan kalian. Maksudnya dari tanah. Dari tanah, dari bumi. Wa fiha nu'idukum. Dan kepadanya lah kalian akan kami kembalikan. Ditanam. Dikubur. Di bumi. Wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya lah kalian kami keluarkan sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibangkitkan di bumi ini. Ya. Akan dibangkitkan dari alam kubur kita, ya, dari tempat ya di mana kita dikubur nanti, yaitu dari dalam dari dalam tanah. Ya. Ini keyakinan ini ini akidah sunnah wal Jamaah bahwa setiap manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang kafir, mereka yang kufur kepada hari kebangkitan, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Za'amal alladziina kafaru alla yub'atsu." Mereka menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah, tentu sungguh demi Rabbku, latub'atsunna. Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma tunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan dikabar dikabarkan kepada kalian kembali apa yang dahulu pernah kalian kerjakan di dunia. Mereka kata Allah, "Inna dzalika 'ala Allah yasir." Yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Mudah saja. Qala wa ba'da al muhasabun majziyun Nabi a'malihim dan setelah kebangkitan mereka akan dihisap. ya setelah dibangkitkan lah dihisab ya Wa majziyuna bi'amalihim dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Ya. Nah, ini juga diantara akidah kita sunnah wal Jamaah, bahwa diantara proses yang akan kita lalui nanti di, di padang mahsyar adalah al-hisab. Ya. Bahwa kita akan dihisab oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Yaitu di mana? Amalan ya kita yang baik dan yang buruk akan ditampakkan kembali yang maksud dengan hisab. Ya, seperti dibahas dalam kitab Al-Aqidah al wastiyah Diperlihatkan kembali amalan yang dulu pernah kita kerjakan dan sekarang kita sudah lupa. Ya, ditampakkan kembali oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari hisab yaitu agar balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sehingga darinya tampaklah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tampaklah oleh kita keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa wudi'a al-kitab wa tara al-mujrimina mushfiqina fi mushfiqina mimma fi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا dan diletakkan Alkitab nanti itu catatan amalan kita wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi Dan orang-orang yang jahat itu merasa takut dengan apa yang terdapat dalam kitab catatan amalannya. Ya, musfiqina mimma fi. Wa dan mereka berkata, celakalah kami. Kitab apa ini? Tidak menyisakan yang besar ataupun yang kecil kecuali semuanya didata. Didata oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar maupun yang kecil. Wa wajadu ma'amilu hadira dan mereka dapati apa yang pernah mereka kerjakan dahulu di dunia hadir kembali. Ingat lagi dia. Wala yadhlimu rabbuka ahada dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Sehingga tampaklah di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ntar lagi habisnya. Qala wa dalilu qawlu ta'ala. Dan dalil akan hal ini. Itu bahwa setelah dikebangkitan akan ada hisab. Dan setelahnya manusia akan dibahas sesuai dengan amalannya. Firman Allah Ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ladina ladina Milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi agar Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan perbuatannya dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ya, ini diantara ya bukti akan keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di mana orang yang berbuat baik mendapatkan balasannya. Yang jahat mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Qala wa man kadzaba bil ba'ts kafar. Dan barang siapa yang mendustakan akan adanya hari kebangkitan dia kufur, kafir, bukan orang Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah taala, Za'amal alladziina kafaru an la yub'atsu." Orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah sungguh demi Rabbku, latub'atsunna thumma latunabbi tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan ditampakkan kembali amalan yang pernah kalian kerjakan di dunia dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Qala wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah mengutus semua rasul membawa kabar gembira dan peringatan. Ya, kabar gembira untuk orang yang taat menyambut dakwah nabinya dan peringatan kepada mereka yang membangkang dari ajakan nabinya. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa rusulan mubasysyirin wa mundzirin ya. mereka kami utus yaitu para rasul-rasul itu kami utus mubasysyirin wa mundzirin sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Qala wa Nuh alaihissalam. Dan Rasulullah yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Ini utusan Allah yang pertama. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir itu penutup adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan yang penutup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahwa khatamun nabiyyin dan beliau adalah penutup para nabi. Qala wa dalilu ala anna awwaluhum Nuhun. Dan dalil yang menunjukkan bahwa utusan Allah yang pertama itu adalah Nuh. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi bilang, sesungguhnya kami wahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Jadi bilang, kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa Nuh adalah utusan Allah yang yang pertama. Artinya bahwa Allah mengamanahkan agama ini ya kepada seorang nabi untuk didakwahkan kepada kaumnya yang pertama kali itu kepada siapa? Kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa kullu ummatin dan setiap umat Allah ilaihim rasula yang Allah utus kepada mereka rasulnya min Nuhin ila Muhammadin dari semenjak Nuh sampai Muhammad, semua mereka ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Semua mereka mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata wa yanhahum an ibadati tagut dan melarang mereka dari peribadahan kepada tagut. Melarang mereka dari peribadahan kepada tagut yaitu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa jitanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat Rasulnya masing-masing. Beribadahlah kalian kepada Allah. Dan tinggalkanlah peribadahan kepada Tauhud. Jadi semua Nabi dan Rasul. Semuanya mengajak kepada Tauhid. Dan memperingatkan umatnya dari peribadahan kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Waftaradallahu ala jami'al ibad. Al-kufru bit tauhud wal imanu billah. Dan Allah mewajibkan kepada semua hamba, segenap hamba, untuk kufur Mengingkari maksudnya sini. Mengingkari peribadahan kepada Tauhud dan beriman kepada Allah semata. Eh, ini prinsip la ilaha illallah. Yaitu an-nafi wal isbat. Ya, menafikan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya milik Allah. Karena itu isi dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ibadahi menafikan ibadah dari selain Allah. Illallah kecuali Allah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna tagut arti dari tagut itu adalah ma tajawaza bil abdu hadda min ma'budin aw madfu'in aw muta'. Segala sesuatu yang diperlakukan secara berlebih-lebihan dari yang diibadahi. Ya, jadi kalau ada yang diperlakukan berlebih-lebihan dan dia diibadahi, maka dia tagut. Ya. Seperti misalnya, apa saja yang diibadahi selain Allah. Karena selain Allah tidak layak untuk diibadahi. Ya. Baik kalau Isa di mana dengan lapang dia takut, takut dari sisi yang beribadah kepadanya. Maryam, ya, bundanya Isa, ya, mereka yang beribadah kepadanya lah yang menjadikannya sebagai sebagai tagut. Itu dari sisi orang yang beribadah kepadanya. Nah, adapun Isa dan Maryam itu tidak ridho dengan peribadahan dengan peribadahan orang-orang yang beribadah kepadanya. Jadi segala sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan oleh seorang oleh hamba dari yang diibadai au matbu' atau yang diikuti ya arti siapa sih yang diikuti ya apakah dia itu pemimpin ya pemimpin negeri ataupun tokoh agama ya. secara berlebih-lebihan maka dia itu adalah tauhid apa batasan berlebih-lebihan di sini yaitu diikuti ya dalam perkara yang ya dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga qala au atau ditaati. Ya. Sebagai Allah mengelompokkan bahwa yang dimaksud dengan diikuti di sini kembalinya kepada tokoh agama. Kalau mereka diikuti tanpa dalil, maka yang mengikutinya telah menjadikan dia sebagai tawud. Adapun muta' yang ditaati ini kembalinya kepada pemimpin negeri yang para pengambil keputusan. Kalau mereka ditaati tanpa dalil, maka mereka itu adalah at-taghut. Qala at tawaghitu katsirun dan taghut-taghut itu ada banyak. Wa ru'usuhum khamsatun dan pemimpin-pemimpinnya itu ada lima. Yang pertama qal iblis iblisun la'anahullah. Yang pertama adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Siapa saja yang ibadah selain Allah dan dia ridha dengan peribadahan tersebut. Siapa saja yang diibadai selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Yang ketiga qal, wa man da'a ila ibadati nafsi. Dan siapa saja yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, itu tagut. Wa man ibda'a syai'an min ilmil ghaib dan siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib ya ilmu gaib ya mengetahui kapan hari kiamat ya mengetahui di mana tempat benda hilang mengetahui akan terjadi apa hari esok. Ini mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, itu tagut. Jadi para dukun itu adalah tagut. Waman hakama bi ghairi ma anzalallah dan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ruusnya lima, ya. Sedengkotnya itu lima, seperti yang disebutkan. Qala wa dalilu qawlu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala itu dalil bahwa Allah wajibkan kita untuk beriman kepada Allah saja dan kufur kepada tagut. Ala firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin Tidak ada paksaan dalam agama. Fattabayyana rusytu minal ghayy Telah tampak al-haq dari kesesatan. Faman yakfur bit taguti wa yu'min billah. Faqad istamtaka bil urwati usqa. Barang siapa yang dia kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat dan pisau malah yang tidak pernah putus. Wallahu samiun alim dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hada makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Yaitu beriman kepada Allah dan kufur kepada at-taghut. Qala wa fil hadith. Dan dalam al-hadith. Ra'sul amri al-islam. Pangkal segala perkara adalah Islam wa amuduhu as-salat dan tiangnya adalah salat wa dirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah dan panjinya itu adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Qala wallahu a'lam. al usul salatah walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita dari al-usul salatah dan alhamdulillah rabbil alamin. Ini insyaallah apa yang disampaikan meskipun singkat ikhwa barakallahu fik eh, mencukupi ya karena memang kita tidak membutuhkan penjabaran yang panjang lebar berkenaan dengan matan dari isi usul salasah sendiri ya yang darinya kita mengerti uh, gambaran utuh dari isi kitab al-usul salasah dan semoga apa yang diupayakan oleh panitia ya, dan juga oleh pengurus masjid ya dan juga oleh kita semua dengan terselenggaranya acara ini ya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar ya khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini semoga menjadi tambahan jalan amal kebajikan kita semua kelak amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala berhubung karena waktunya yang sudah uh, mepet sekali, maka sebagaimana tadi Tidak ada ya Oh dia pertanyaan sampai kapan? Asar jam berapa? Oh, 15 ya. Baik. Panitianya masih mempersilahkan kita untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat pertanyaan yang masuk yang mungkin dijawab insya Allah taala. Apakah maksud dari kata kami dalam ayat Al-Quran yang kadang orang-orang kafir menurut Islam ya mengakui Tuhan lebih dari satu? Nah, bukan begitu maksudnya ya karena kami dalam bahasa kita dan juga dalam bahasa Arab begitu pun dalam bahasa Al-Quran ya ini yang sudah mempelajari bahasa tahu itu bahwa kalimat nahnu ya kalimat nahnu ya itu Allah kata ganti untuk orang pertama ya Kata ganti untuk orang orang pertama saya. Ya, atau maksudnya adalah kami, ya tapi lil jamak. Ya, untuk jamak. Satu itu lebih dari dua. Ya. Tiga dan seterusnya. Dan terkadang juga ya disebut nahnu itu li Ya. Jadi satu orang mengatakan nahnu kami. Ya, walaupun dia tidak mengatasnamakan orang-orang di belakangnya. Maka penyebutan seperti misalnya firman Allah Azza wa Jal, Inna nahnu nazalna Semuanya kami yang menurunkan dzikra, Al-Quran. Maksudnya Allah yang menurunkan. Dan bisa juga maksud di sini, Allah dan juga dibantu oleh para malaikatnya. Ya. Adapun masalah bahwa Robnya orang Islam, tuhan orang Islam itu bilang, ya, dalil yang seperti ini terlalu rancu untuk dijadikan ya, argumen dalam mematahkan prinsip utama kaum muslimin. Karena di sana banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa ya hal itu terbantahkan. Jadi maksud dari kami di sini adalah lit ta'zim. Ya lit sebagai bentuk pengagungan. Pengagungan dan tidak menunjukkan kata berbilang. Yang lain. Bagaimana cara kita mencapai derajat ihsan yang pertama? Apakah ada rukun-rukun yang mesti dijalani? Derajat ihsan yang pertama yaitu yang disebutkan anta'budallah ka'annaka tarah. Yaitu menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi gimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak kenal? Kan kata orang, Ya? Apa? Apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan mempelajari tauhidul asma'i was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita akan mengenal siapa Rabb kita Jalla wa Ala dan keagungannya dan kemahaperkasaannya dan maha rahmatnya, maha rahimnya, ya maha kasih sayangnya, maha keras azabnya, ya maha pengampunnya, maha pemaafnya, dari nama-nama yang banyak dan sifat-sifat yang tiada terhingga, dengannya akan tumbuh kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, ya, tumbuh kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, maka seseorang akan beribadah kepada Allah dengan ihsan. Dan juga dengan cara dia merokobah, merasa diperhatikan oleh Allah. Dan maksud merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga pangkalnya adalah keimanan kepada semua sifat tadi. Yaitu keimanan buat Allah Azza wa Jalla melihat, Allah Subhanahu wa taala perhatikan, dan seterusnya. Maka seseorang kalau ingin menumbuhkan atau mencapai derajat ihsan yang pertama, dia tanamkan pemahaman Islam yang benar utamanya dalam masalah tauhid dan lebih spesifik lagi itu dalam tauhidul asma'i was sifat. Akhir-akhir ini ada seorang yang mengaku Rasul, bukan Nabi. Dan berdakwah di internet untuk mengajak orang-orang mengikutinya. Dia berdalihkan atau berdalilkan bahwa ayat yang ada di Al-Quran hanya penutup Nabi. Ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, wa khataman nabiyyin, dan penutup para Nabi. Dan Nabi itu pengertian lebih umum daripada Rasul. Maka disebutkan oleh Syekh ini, kalau yang umum itu telah tertutup, maka yang khusus itu praktis tertutup. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis, karena ba'di nabi." Kalau ada setelah seorang nabi, ya, lakana Umar, pastilah Umar orangnya. Walakin la nabi ya ba'di, akan tapi tidak ada nabi setelahnya. Maka orang yang mengaku mengaku bahwa ada nabi, ya, setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut kalau dia muslim batal keislamannya, wal Adapun argumen dia bahwa yang ditutup itu nabi bukan rasul, ya ini Allah uh, argumen yang lemah karena pengertian Rasul itu akhas, itu lebih khusus dan pengertian Nabi itu lebih lebih umum dan apabila yang umum itu telah ditutup maka yang akhas yang lebih khusus itu praktis tertutup. Lagi. Ya, karena nggak ingat sekarang nanti aja lah. Nggak siap apa. Apa perbedaan antara syirik akbar dan asgar? Ya, perbedaan syirik akbar dan asgar. Ya, di antaranya bahwa syirik akbar itu mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada syirik syirik asgar itu syirik kecil tidak? Tidak demikian. Yaitu seperti misalnya seorang melakukan beriak itu tidak mengeluarkan uh, seorang dari Islam, dia tetap muslim. Ya, kemudian perbedaan yang lainnya bahwa syirik akbar itu menggugurkan amalan soleh seluruhnya. Tapi syirik kecil, itu syirik asgor, itu menguburkan amalan yang terpotori syirik kecil itu sendiri. Misalnya sholat, dia riak dalam sholatnya, sholatnya aja yang gugur. Tapi kalau syirik akbar, semua amalan yang pernah dia kerjakan gugur semuanya. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar, ya pelakunya apabila dia wafat dan belum bertaubat darinya, dia kekal di neraka jahanam. Kekal di neraka jahanam. Tapi syirik asgar, menurut sebagian pendapat ulama, ya bahwa dia dihukum sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia tempat kembalinya adalah surga. Dan yang lain mengatakan bahwa syirik asgar itu tahtal masyiah. Masih di bawah atau tergantung kehendak Allah. Sama seperti kemaksiatan yang lain. Yang seorang, seseorang belum sempat taubat darinya. Ahlu sunnah mengatakan ini tahtal masyiah. Terserah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak Allah akan ampuni begitu saja. Dan apabila Allah berkehendak Allah akan hukum sesuai dengan dosanya. Kemudian dimasukkan dia ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah, Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada selain manusia. Apakah ini berlaku untuk Rasulullah dan para sahabat dan para tabiin dan tabiut tabiin? Nah, ya berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya dan pada barisan terdepan yaitu Rasulullah dan para sahabat dan tabiin dan tabiut tabiin. Bahwa kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk segala manusia. Yaitu dikarenakan ciri mereka. Itu tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan ya melarang dari perkara yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar dari beberapa hadis bahwa dari sekian banyak nabi, hanya Rasulullah yang dapat memberi syafaat. Dan tidak boleh memohon syafaat kepada Rasulullah. Mohon dijelaskan dengan gamblang. Bagaimana seharusnya seorang muslim dalam bersikap dan beramal. Masalah syafaat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wewenang untuk memberi syafaat. Dan selain Nabi juga diberi wewenang untuk memberi syafaat. Bahkan, ya, kaum muslimun, al mujahidun, mereka yang berjihad wafat, ya, mati syahid di jalan Allah. Begitu pula Al-Quran, ya itu memberi syafaat dan juga asyam puasa juga bisa memberi syafaat dan banyak yang bisa memberi syafaat. Adapun yang dimaksud bahwa hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Apa itu syafaatul uzma? Yaitu al-maqamul mahmud, kedudukan yang paling tinggi yang sering kita baca doanya setelah azan, ya. Itu maqamul mahmud. Apa itu? Yaitu syafaat yang diberikan kepada ahli mauqif. Yaitu ketika manusia telah dikumpul oleh Allah di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka dan dia tidak murka dengan kemurkaan yang seperti itu sebelumnya. hari Allah dekatkan sehingga manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan amalan kadar amalan mereka masing-masing. Kemudian mereka mendatangi ya para nabi untuk ya, Meminta kepada Allah agar manusia bisa berlalu dari padang mahsyar. Dan semua nabi tersebut mengungkapkan uzurnya masing-masing. Saya tidak mampu, saya tidak mampu. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan laha ala laha. itu adalah milikku dan itu adalah milikku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya dia sujud dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia bisa beranjak dari padang mahsyar. Nah, ini disebut dengan syafaatul umma. Dan begitu juga syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi adalah syafaat yang diberikan kepada calon penghuni surga untuk masuk surga. Karena ketika penghuni surga telah lepas dari sirat dari uh, jembatan yang Allah bentangkan di antara dua bibir jahannam, mereka dapati pintu surga dalam keadaan tertutup. Dapati pintu surga dalam keadaan tertutup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuknya, kemudian ditanya siapa, kemudian dijawab Muhammad, kemudian dikatakan untuk kamulah aku diperintahkan untuk membuka. Maka dibukakanlah pintu surga, kemudian masuklah penghuni surga ke surga. Ini syafaat yang khusus. Adapun yang lainnya, ya dari macam-macam syafaat yang banyak jenisnya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa memberi memberi syafaat. Ini dibahas dalam Eh, pelajaran akidah di antaranya kitab akidah al Wasiyah Dan tidak boleh memohon syafaat kepada Rasulullah. Nah, karena syafaat itu bukan milik Nabi. Syafaat itu milik Allah Azza wa Jal. Qul lillahi syafaatu jamiah. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Jadi Nabi cuma diberi wewenang untuk memberi syafaat. Yang memiliki siapa? Allah. Nah kita minta syafaat dari Allah. Kita katakan, Allahumma syafi' fiya nabiyya. Allah, ya, izinkanlah nabimu memberi syafaat kepadaku. Jadi seperti itu, bukan mintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita minta kepada Nabi syafaat, kita jatuh kepada bentuk meminta kepada selain Allah perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah dan ini jatuhnya pada syirik akbar. Jatuhnya pada syirik besar wal billah. Wallahu taala ala wa Apa termasuk syirik ketika kita melewati suatu tempat seperti kuburan atau yang angker memohon kepada Allah agar tidak ada penampakan yang perawakannya menakutkan seperti kuntilanak dan seterusnya. Kalau kita mohonnya kepada Allah bukan kesyirikan, tapi kalau kita mohonnya kepada jin-jin dan demit-demit, ya seperti misalnya seorang yang ingin buah kecil, ya dia katakan panumpang-numpang oh, anak bogong mau kencing gitu. Dengan jampe-jampe. Ya bisa jadi itu jampe-jampe sebenarnya. Yang diturun temurunkan oleh dukun-dukun sehingga masuk pada rakyat-rakyat kita, diajar kepada anak-anak, sehingga anak-anak ketika mau buang air kecil di tempat yang misalnya di lapangan atau di bawah pohon, ya, bukan dia ta'awud, ya, dia minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, dia baca manumpang-numpang. Manumpang-numpang anak orang mau lewat katanya. Ini adalah jampi-jampi yang maknanya adalah kesyirikan karena dia minta perlindungan kepada penunggu tempat tersebut. Tapi kalau kita memohon perlindungan kepada Allah dan itu bahkan justru yang diper, yang diperintahkan. Apa termasuk syirik ketika seorang berkata misal, wahai Syekh Fulan, jadikan aku muridmu. Nah, ini tidak termasuk kesyirikan. Ya, karena permintaannya itu termasuk dalam kategori di bawah kemampuan ya, bawah kemampuan. Seperti seorang yang minta kepada selain Allah, misalnya kepada orang tuanya dari urusan yang disanggupi oleh orang yang orang yang bersangkutan, maka itu tidak termasuk dari kategori kesyirikan. Wahai Pak Presiden, bawalah negara ini dan pimpinlah menuju masyarakat sejahtera. Tetapi dengan keyakinan semua bergantung kepada Allah dan ini hanya ungkapan keinginan kita dan bukan doa pada si makhluk tersebut. Bagaimana jika kita berucap semoga Syekh menerima saya jadi muridnya?